Dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas sedikit apa yang tersisa dari hadis dari pembahasan hadis yang ke-184 dari kitab Umdatul Ahkam. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan memasuki pembahasan hadis yang ke-185. Al-hadithul khamis wa thamanun ba'da al-mi'ah. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر الحديث الخامس والثمانون بعد المئة حديث yang ke-185 dari kitab Umdatul Ahkam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridainya sahabat Anas bin Malik beliau adalah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar dan beliau adalah salah seorang pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak usia 10 tahun tepatnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang hijrah ke kota Madinah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Sepuluh tahun kurang lebih, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi pembantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus sebagai murid beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sahabat Anas bin Malik tergolong di antara sahabat Rasul yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala berkata Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin Kunna dahulu kami ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin dalam sebuah safar dalam sebuah perjalanan faminna as-saimu wa minnal muftiru maka sebahagian dari kami ada yang saim berpuasa wa minnal muftiru dan di antara kami atau sebahagian dari kami pula ada yang muftir, ada yang tidak berpuasa. Qala Anas berkata, "Fanazalna manzilan." Maka kami tiba di suatu tempat manzilan, tempat untuk singgah dalam perjalanan safar tersebut. Fi yaumin harin di hari yang sangat panas. Wa aktsaruna dhillan sahibul kisa. Wa aktsaruna ay wa awsa'una. dan yang paling luas dhillan tempat berteduhnya adalah sahibul kisa. Di antara sahabat yang mempunyai kain yang kain itu kemudian dijadikan sebagai tempat untuk berteduh. Wa minna mayyattaqish syamsa biyadihi. Dan sebahagian dari kami ada yang melindungi dirinya dari panasnya sinar matahari biyadihi dengan tangannya. Qala Anas bin Malik berkata, "Fasaqata suwamu." waqamal muftiruna maka jatuhlah as-suwam orang-orang yang berpuasa di antara para sahabat Syekh bin Utsaimin menjelaskan bahwasannya mereka terjatuh di tanah dikarenakan lemahnya kondisi mereka. Waqamal muftiruna Sedangkan orang-orang yang tidak berpuasa dalam kondisi masih segar. Fadarabul abniyata. Maka para sahabat yang tidak berpuasa ketika itu darabul abniyata. Mereka lah yang kemudian membuat kemah-kemah Wasakau ar-rikaba dan mereka lah yang memberi minum hewan-hewan tunggangan mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zahabal muftiruna al-yauma bil ajri." Orang-orang yang tidak berpuasa pada hari ini pergi dengan membawa al-ajr dengan membawa as-sawab dengan membawa pahala. Itulah makna atau terjemahan dari hadis yang ke-185 ini. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini yang merupakan salah satu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita tentang suatu perjalanan yang telah dialami oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan juga para sahabat lainnya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan di dalam Tanbihul Afham Syarah Umdatul Ahkam nampaknya safar yang dimaksud di sini adalah safar ketika hendak menaklukkan kota Makkah yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Nah, dalam perjalanan menuju kota Makkah dalam rangka penaklukan kota Makkah yang telah lama menjadi basis orang-orang musyrikin Sahabat Anas bin Malik mengisahkan tentang kondisi para sahabat ketika itu, "Faminna shaimu wa minnal muftir." Sebahagian dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang berpuasa, wa minnal muftir dan sebahagian lagi ada yang tidak berpuasa. Sehingga di sini kita mengetahui bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam safar tersebut terbagi menjadi dua sebahagian di antara mereka berpuasa dan sebahagian yang lain sebahagian lagi tidak berpuasa. Sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diam, menyetujui apa yang dilakukan oleh masing-masingnya maka dari itu dapat diambil suatu kesimpulan bahwasanya boleh bagi seorang musafir untuk saum dan boleh pula bagi seorang musafir untuk tidak saum. Boleh berpuasa dan boleh tidak berpuasa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan masing-masing sahabat baik yang berpuasa ataupun yang tidak berpuasa yang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Kemudian sahabat Anas bin Malik mengisahkan dalam perjalanan menuju kota Makkah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat singgah di suatu tempat untuk istirahat. Karena perjalanan cukup melelahkan. Perjalanan ketika itu ditempuh sebahagian dengan mengendarai onta dan sebahagian yang lain dengan mengendarai kuda. Dalam kondisi hari-hari itu adalah hari-hari yang sangat panas. Sehingga dibutuhkan waktu untuk istirahat dalam perjalanan tersebut. Nah, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan yang terdiri dari para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini singgah di tempat tersebut dan kondisinya adalah kondisi yang sangat panas. Terik matahari pun luar biasa panasnya. Maka mereka masing-masing berupaya untuk melindungi dirinya dari sinar matahari yang sangat panas tersebut. Seiring sambil menunggu dibuatnya kemah-kemah atau tempat untuk berteduh mereka. Nah, di sini sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan bahwasanya di antara para sahabat ketika itu ada yang melindungi dirinya dari panasnya sinar matahari dengan pakaian-pakaian mereka yang punya pakaian, punya kain ditaruh diikat di pohon atau diikat di uh, kayu yang ditancapkan diikat ujung-ujungnya kemudian bisa digunakan untuk berteduh sementara waktu. Sedangkan yang lainnya, terkhusus dari kalangan fukoro, yang pakaian, pakaiannya saja pas-pasan, tidak mempunyai pakaian atau kain untuk berteduh. Apa yang mereka lakukan? Mereka menggunakan tangan-tangan mereka untuk mengurangi panasnya sinar matahari yang mengenai tubuh mereka. Di sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah di antara para ulama termasuk al syaikh Al-Bassam hafizahullahu taala mengambil suatu kesimpulan bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu kondisi mereka dari sisi kehidupan dunia sangat minim serba kekurangan secara ekonomi pas-pasan tidak menghalangi mereka untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi penghalang mereka untuk berangkat berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa saksikan di sini penuturan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sampai-sampai sesuatu yang digunakan untuk melindungi mereka dari terik matahari saja tidak ada. Yang digunakan adalah tangan-tangan mereka untuk mengurangi panasnya sinar matahari yang mengenai tubuh mereka. Setelah itu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan di hari yang sangat panas tersebut dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dibuat kemah-kemah istirahat di tempat tersebut. Ternyata para sahabat Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang berpuasa di hari itu tidak mampu berbuat apa-apa. Kondisi yang sangat panas, sementara mereka dililit oleh rasa lapar dan dahaga, tidak mampu untuk melaksanakan tugas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk melaksanakan tugas dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mendirikan tenda-tenda atau tempat untuk mereka berteduh di eh, tempat tersebut. Adapun al-muftirun, orang-orang yang tidak berpuasa ketika itu, mereka dalam keadaan segar. Mereka dalam keadaan siap untuk menjalankan tugas dari Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Fadarabul abniyata wasaqaw ar rikabah maka orang-orang yang berpuasa inilah mereka yang mampu melaksanakan tugas Rasul tugas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka dirikan tenda-tenda, mereka buat tempat-tempat untuk berteduh dan segala yang dibutuhkan ketika itu termasuk memberi minum hewan-hewan tunggangan yang melakukannya adalah al-muftirun orang-orang yang ketika itu tidak berpuasa. Maka melihat hal ini Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyatakan dhahabal muftiruna al-yauma bil ajri. Pada hari ini orang-orang yang tidak berpuasa telah pergi dengan membawa pahala. Mengapa? Karena mereka yang pada hari itu berkhidmah untuk kaum muslimin, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lainnya. Mereka yang membangun kemah-kemah, mereka yang memberi minum hewan-hewan tunggangan dan merekalah yang menyiapkan segala apa yang dibutuhkan oleh pasukan ketika itu. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji mereka dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan eh, memberi eh, semangat atau dorongan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah keterangan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis yang ke-185 ini. Adapun beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut, secara ringkas bisa disarikan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam di dalam Taisir Al-Allam. Beliau berkata, "Ma yu'khadhu min al-hadis الأول جواز الإفطار والصيام في السفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر كلا على ما هو عليه bolehnya tidak berpuasa dan juga bolehnya berpuasa fis safari ketika dalam keadaan safar. Tentunya yang dimaksud dengan safar di sini adalah safar yang sesuai dengan ketentuan safar. Baik itu safar untuk kepentingan jihad seperti yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya ataukah untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam aqarra menyetujui membiarkan kullan masing-masing dari mereka baik yang berpuasa ataupun yang tidak berpuasa ala ma huwa alaihi membiarkan mereka sebagaimana uh, sikap yang mereka pilih. Yang berpuasa dibiarkan berpuasa, tidak disuruh berbuka. Demikian pula yang berbuka juga dibiarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, maka alaihi sahabatu radhiyallahu anhum min riqqatil hali fid dunya ومع ذلك لم تمنعهم رقة, رقة الحال من ارتكاب الصعاب في الجهاد في سبيل الله Kita melihat dalam hadis ini kondisi para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang minim dari sisi dunia. Hal ini bisa dipetik dari keadaan mereka atau sebahagian besar dari mereka yang tidak mampu untuk melindungi dirinya dari terik matahari dengan menggunakan kain atau sejenisnya. Bahkan mereka melindungi dirinya dengan menggunakan tangan-tangan mereka. Nah, kondisi yang seperti ini tidak menghalangi mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, fadlu khidmatil ikhwani wal ahl wa annaha minad dini ومن الرجولة التي سبقنا فيها صفوة هذه الأمة خلافا لفعل كثير من المترفين أو مترفين fadlu khidmatil ikhwan wal ahl. Keutamaan berkhidmah membantu al ikhwan, saudara-saudara wal ahl dan juga keluarga. Wa annaha minad din dan bahwasanya ini bagian dari agama. Wa minar rujulah dan juga bagian dari rujulah. Bagian dari sikap kejantanan seseorang allati sababana fiha safwatu hadhil ummah yang para generasi pertama orang-orang pilihan umat ini mereka telah mendahului kita dalam hal ini. Nah, ini bisa dipetik dari kondisi para sahabat yang ketika itu tidak berpuasa. Mereka lah orang-orang yang melaksanakan tugas dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kepentingan seluruh pasukan. Mereka yang menyiapkan tenda-tenda, mereka yang memberi minum hewan-hewan tunggangan, dan mereka dan mereka pula yang menyiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasukan ketika itu. Kita lihat mereka tidak hanya berpikir untuk diri-diri mereka semata. Akan tetapi mereka berbuat khidmatan lil ikhwan untuk diri mereka dan juga untuk saudara-saudara mereka, untuk para sahabat yang lainnya dan tentu dalam rangka untuk mentaati perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tindakan yang seperti ini minaddin bagian dari agama. Perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan yang dibimbingkan di dalam agama ini. Ringan tangan untuk membantu saudara-saudara sesama muslim. Ringan tangan untuk khidmah terhadap keluarga sekalipun. Ini termasuk bagian dari agama yang dibimbingkan di dalam agama ini. Wa minar rujula dan juga ini bagian dari kelelakian, kejantanan. Sikap tanggung jawab yang tinggi terhadap orang-orang yang ditanggungnya dan juga terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang seperti ini kondisinya yang mudah untuk saling bantu membantu satu dengan yang lainnya, yang mudah untuk ithar mendahulukan kepentingan saudaranya daripada kepentingan dirinya. Khilafan li fi'li kathirin minal mutrafin al mutakabbirin. Yang seperti ini tentunya berbeda dengan perbuatan kebanyakan dari orang-orang yang bergelimang dengan harta, yang bermewah-mewahan, serta orang-orang yang sombong. Yang mereka tidak lagi memperdulikan orang-orang di sekitarnya, tidak mau untuk berkhidmah terhadap saudara-saudaranya, maka yang seperti ini tentunya tercela jauh dari apa yang dicontohkan oleh para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, annal fitrah fi safari afdal la siyama idza tur idza turina bidzalika maslahatun min at-taqwa 'ala al-a'da'i wa nahwihi. Faedah yang keempat bahwasanya berbuka ketika safar tidak berpuasa ketika safar bisa lebih afdal dari yang berpuasa terlebih manakala tidak berpuasanya itu mendatangkan maslahah maslahah dalam hal ketakwaan kepada Allah di antaranya adalah agar lebih kokoh, lebih kuat ketika menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dalam pertempuran. Nah, ini merupakan suatu maslahah. Ketika seorang melihat dirinya saat bertempur di medan jihad, ditimbang, ketika dalam keadaan berpuasa, dan ketika dalam keadaan tidak berpuasa. Ketika dalam keadaan berpuasa, kondisinya lemah. Ketika dalam keadaan berpuasa kondisinya lemah, sedangkan dalam keadaan tidak berpuasa kondisinya lebih segar dan lebih kokoh di dalam menghadapi musuh, maka yang seperti ini uh, tidak berpuasa lebih afdal baginya. فَإِنَّ فَائِدَةَ fa'idatas تَلْزَمُ صَاحِبَهَا sahibaha, فَائِدَةُ fa'idatul فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْيَوْمِ فإنها تتعدى المفطر إلى غيره ومن هنا كان الإفطار أولى Kemudian Syekh Al-Bassam menjelaskan bahwa faidah keuntungan dari berpuasa ketika itu keuntungannya sebatas kembali kepada orang yang melakukannya. Sedangkan keuntungan bagi orang yang tidak berpuasa, maka keuntungannya bisa dirasakan oleh yang lainnya. Contohnya, seperti yang terjadi di hari itu, yang dikisahkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Para sahabat yang ketika itu berpuasa, mereka di saat yang dibutuhkan untuk membuat kemah-kemah, untuk memberi minum hewan-hewan tunggangan mereka, untuk menyiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasukan ketika itu, Ternyata orang-orang yang berpuasa tidak mampu untuk melaksanakan tugas tersebut. Yang mampu melaksanakan adalah orang-orang yang tidak berpuasa. Nah, dalam kondisi yang seperti inilah orang-orang yang berpuasa menjadi lebih afdal daripada orang-orang yang berpuasa. Mengapa? Karena orang-orang yang berpuasa ini mereka telah memberikan suatu faedah untuk kepentingan yang lainnya. Kemudian yang kelima, hasul Islam 'ala amal wa tarkil kasal. Faqad ja'ala lil-'amili nasiban kabiran min al-ajri wa fadlihi 'ala al-munqati'i lil-'ibadah. Dorongan Islam untuk berbuat untuk beramal dan meninggalkan sikap malas. Meninggalkan sifat malas. Islam agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, telah mengajarkan kepada umatnya, telah membimbing umatnya agar menjadi umat yang jauh dari sikap malas dan menjadi umat yang giat dan semangat di dalam menjalankan kebaikan. Faqad ja'ala lil 'amili nasiban kabiran al ajri wa fadlahu 'alal munqati'i lil ibadah. Maka kita lihat di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini bagaimana Rasul shallallahu alaihi wasallam memposisikan orang-orang yang tidak berpuasa ketika itu manakala merekalah orang-orang yang banyak berbuat menjalankan tugas-tugas dan menyiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasukan ketika itu. Ketika mereka bersemangat menjalankan tugas dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, membangun kemah-kemah, memberi minum hewan-hewan tunggangan, menyiapkan segala kebutuhan pasukan, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pujian terhadap mereka. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam eh, telah memberitahukan kepada mereka bahwa mereka telah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lebih utama daripada orang-orang yang berpuasa ketika itu yang mengkhususkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan mereka tidak mampu untuk turut bekerja membantu saudara-saudara mereka yang menyiapkan kemah dan lain sebagainya tersebut. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Itulah mungkin beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-100 85 ini namun di antara faedah yang terpenting terkait dengan permasalahan puasa, permasalahan som ini yang pertama bahwasanya dibolehkan bagi seorang yang safar untuk berpuasa dan untuk tidak berpuasa. Kemudian faedah yang kedua terkait dengan permasalahan som secara khusus bahwasanya Terkadang tidak berpuasa itu menjadi afdal manakala ketika seorang musafir yang tidak berpuasa itu terdapat sekian maslahah dalam perjalanannya. Itulah mungkin apa yang bisa kita pelajari dalam pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefakihan bagi kita semua. terhadap agama Islam yang mulia ini. Wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.